الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Maliki yaumiddin. Manya pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم Di sini untuk khalaf dan khalad tidak ada sisian. Tapi yang lainnya itu khalad hanya sebatas di sini aja. Az-zirata. Tapi kalau khalaf di semua tempat setiap kata as-sirata ataupun sirata dibaca dengan az atau zirata. Apa tadi? Khalaf di semua tempat. Khalat di sini saja. Mafhum? Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. صراط الذين أنعمت عليهم sama-sama di semua tempat alaihim dibaca alaihum nah. kalau khalad صراط الذين أنعمت عليهم سما سما غير المغضوب عليهم ولا الضالين سما سما سما Nanti kalau di antara dua surah tidak pakai basmalah. Nah, isti'adah itu sebenarnya untuk hamzah yusir dibaca dengan tidak keras. Untuk basmalah di antara surah itu tidak dibaca. Tidak apa? Enggak dibaca. Jadi kalau misalnya dari surah An-Nas pindah al-Falak tidak perlu membaca basmalah. Akan datang di penjelasannya. Kita ulang tadi soal Al-Fatihah persisian yang pertama pada Maliki, manya pendek. Yang kedua pada as Sepakat di sini untuk kalau hamzah jalur khalaf sama khallal dibaca az Yang kedua pada sirata khallal tetap agak short khalaf nah, khalaf dibaca dengan ismam zirata alaihim dibaca alaihim di semua tempat nah sekarang diulang sama-sama dari istiadah mulai mudah-mudahan. Nah. Baik. kira-kira waras di mana usianya? Ya? Hah? Pada Maliki saja. Baca Maliki Yaumiddin. Nah. Baiklah. Nah.